karena ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga semuanya kena. Nah ini ya, bisa dipersiapkan murotalnya untuk hari Jumat surah Al-Araf diawali dari ayat 52 hingga ayat ke-86. Baik untuk indeks Qur'annya masih kita kajian kita di jilid keempat ya. Kemarin bahasan kita tentang sholat. Ini tentang sholat itu ya ada di halaman 73 ya kemarin ya. Perintah mengerjakan sholat. Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 30. Surah Ar-Rum ya ada. Hmm, sebentar ya. Tak eh, kami sengaja. Surah Ar-Rum ayat ke-30 eh surah ke-30 ayat 31 ya surah agama untuk pagi ini dicoba coba di ya ini tak saya siapin dulu sedih korinya ini surah ar ya ini nanti ya hmm, surah Ar-Rum Al-Qurannya saya buka dulu ya Quran terjemah perkataannya surah ke-30 surah ke-30 ya nih ke-30 ayatnya ayat yang ke-31 nih sudah ketemu ya hmm, 31 berarti ada di halaman 408 ya untuk ibu dan bapak yang memiliki Al-Qur'an terjemah perkata 407 surah Ar-Rum ayat yang ke-31 masih perintah mengerjakan sholat nah, ya. perintah mengerjakan sholat sambil, sambil saya rekam dulu ya ini materinya untuk memudahkan kita dalam pembahasannya hmm, ya sebaiknya dalam bentuk PPD ya biar datanya banyak. Ini pakai Office. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.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 Nah, tak gedein. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Munibita, mad tabi'i ya. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين munibina kembali bertobat ilahi kepadanya kepada Allah. Wattakuhu ya, wattakuhu dan bertakwalah kepadanya kepada Allah. Kemudian wa aqimus shalah. Jadi kalau takwa taat tanpa salat enggak ada artinya. masih ada aplikasi yang sholatnya. Wa aqimus salah. Dan dirikanlah sholat. la takunu dan janganlah kalian adalah minal musyrikin. Kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan. Ya. Musyrik. Ya, ya. Memang ada ada sebelumnya ya. Ayat 30-nya. Fa aqim wajhaka lidini hanifa. Maka tegakkanlah wajahmu lidini hanifa. Kepada dit agama yang lurus. Fitratullah, fitrah ciptaan Allah. Allati fataran nas 'alaiha yang menciptakan manusia 'alaiha atasnya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan li khalqillah bagi ciptaan Allah. Zalika dinul qayyim. Demikian itu adalah din, agama yang lurus. Tapi sayang Walakin aksar nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun. Mereka tidak mengetahui. Munibina ilaih kembalilah bertobat kepadanya. Wattakuhu dan bertakwalah kepada Allah. Ini topik kita, bahasan kita tentang perintah mengerjakan salat. Wa aqimus salah dan dirikanlah salat. la takunu dan janganlah kalian adalah minal musyrikin termasuk orang-orang yang musyrik. Nah ini. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya kepada Allahnya. Serta dirikanlah solat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Sirik, ya musrik ah, musrik orangnya, sirik perbuatannya. Itu ya iyalah kita kerja pada perusahaan tapi kita tidak loyal dengan perusahaan itu kita mengabdi kepada Allah tapi bukan karena Allah. Itu kan banyak. Memang ada, ya ada. Pergi haji, iya pergi. Tapi bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji. Membantu orang, ya, nyumbang ini, nyumbang sana, bilang-bilang, diomong-omong. Karena ingin dapat nama. Ya, itu ya. Sholat ingin dilihat mertua. Nah ini. Tapi semua itu yang tahu adalah hati kita dan Allah. Ya orang boleh saja mengira Allah itu ibadahnya enggak ikhlas kayak ini. Kalau hatinya ikhlas, kalau karena Allah, <laughs> gitu kan? Itu. Banyak amalan yang kelihatannya amalan ibadah justru bernilai amalan dunia. Kelihatannya amalannya ibadahnya dunia tapi menjadi amalan akhirat. Semuanya tergantung pada niat. Yang tahu adalah hati kita. Innamal amalu bin niat ya. Karena sah segala sesuatu itu tergantung pada niat. Dan soal hati, dalamnya lautan bisa diselami. Hati orang kan nggak tahu. Orang ada kelihatannya seperti husu banget. Ya sudah, alhamdulillah pakaiannya, pakaian ala islami, sorban ini dan itu sudah husu. Tapi dalam hatinya ternyata bukan karena Allah. Ada terbesit ingin dipuji orang. Hilang. Itu sebalik. Sebaliknya yang kelihatannya uh, tidak begitu ini penampilannya tidak begitu meyakinkan tapi dia betul-betul karena kemampuan keagamaan tapi dia karena Allah nah ini soal hati ya semuanya tapi tentu uh, ada juga yang bilang kenapa kamu nggak berjilbab Allah yang penting hatinya tidak tepat jawaban itu tetap aja karena bagi wanita jilbab itu wajib menutup aurat itu wajib untuk wanita seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi jangan katakan yang penting hatinya. Allah yang berjilbab aja belum benar. Betul, yang berjilbab aja tengah berusaha untuk menjadi orang benar gitu ya. Bukan berarti dia harus berjilbab lagi. Jilbab itu wajib. Maksud jilbab ini di sini menutup aurat. Trik tekniknya yang penting auratnya tertutup gitu ya. Kecuali muka dan telapak tangan. Itu ya. Baik. Tentang perintah sholat ini kemudian kita lihat di surah Luqman, surah ke-31. Setelah 30, 31. 31 ya hari Jumat Pak Ari ngaji nggak ngaji insya Allah ya walaupun hari Senin libur Jumatnya mengaji Sabtu ngaji Jumat eh ya Jumat ngaji di Depok Sabtu juga pengajian ada di rumah yatim Pengajian ini sekarang tidak di, dimajukan ya. Mulai dari jam 11 sampai asar lah gitu ya. Kenapa sampai asar kan jamnya berubah-ubah. Kadang-kadang jam 3, kadang-kadang jam 3 kurang. Sekarang jam 3 lebih kan. Gitu. Sampai asar. Dimulai dari jam 11. Hari minggunya juga begitu. Dari jam 11 sudah mulai muhadasah. Belajar percakapan bahasa Arab. Terus grammar, tata bahasa, nahunya baru terjemah perkata. InsyaAllah ya mudah-mudahan berlangsung istiqomah kajian kita ini. Ada ya surah Luqman. Hmm, surah Luqman, surah ke-31 ayat 17. Hmm, ayat ke-17 ada di halaman 412. 412 nih saya sebentar ya, ini komputernya saya cari juga <clears throat> datanya. Hmm. Surah ke 31 Masukkan datanya ayatnya 17 hmm, 17 nah, Klik Oke Keluar ayatnya tuh ya Ini Di <clears throat> sini di, di meja ini ada indeks Quran jilid keempat Ada Quran terjemah perkata Ada komputernya untuk direkam suaranya ya. Di kapan-kapan ibu dan bapak mau belajar membaca, nah, belajar terjemah, nah ini. Ada ya. Ini sebetulnya diawali dari ayat ke-12 ya, 12 tuh. Dari ayat 13 cerita tentang nah, bagaimana sikap Luqman terhadap putranya. Dia mengingatkan putranya untuk tidak musyrik, tidak sirik. Dari wawasainya. Ya, dari ayat ke-14 ini mutiara-mutiara hikmah. Makanya diabadikan dalam Quran ya. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Dari ayat 14 nih. Ya. Ini bagus sekali nih ya, ininya. Mutiara hikmahnya. Wa wassayna al-insana biwalidayih. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس ليل ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي إلي itu ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل من خردل jadi ikhwa من خردل فتكن, فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Hmm, topik kita ini ayatnya ya 17. Ya bunaya, wahai anakku, akini sholat, dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf, dan suruhlah bil ma'ruf dengan yang baik. Ini ya. Jadi menyuruh orang juga tidak dengan kasar, suruh dengan baik. Wanha anil munkar, dan cegahlah dari perbuatan munkar. Dan harus sabar. Wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya demikianlah itu dari atau termasuk ketetapan atau perkara atau perintah. Allah hujannya besar sekali. Semoga ya Allah selamatkan saudara-saudara kami tidak kebanjiran. InsyaAllah ujiannya. <clears throat> Kemudian ada ada ada nasihat nih. Wala tusa'ira khad ya khaddaka lin khaddaka lin nasi wala tamshi fil ardi marha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Insyaallah. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Tuh. Ini kan ahlak nih bagaimana bersikap kan ada orang yang kalau ngomong itu matanya kemana tidak tidak memandang itu melecehkan dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong dan janganlah berjalan di buka bumi dengan angkuh sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu sesungguhnya sepuruk-puruk suara ialah suara keledai. Nah ini ya. Ini ketika berjalan jangan terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat. Waqsid fi mashika waghdud min sautik. Inna ankara al-aswati la sautul ya hamir. Hamir. Ini keledai, ya, bukan kedelai, keledai. Nah, ini dari ayat 14-nya menarik sekali ini mutiara hikmah. 13 ya. Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang ben, yang benar, yang besar ya. Wa yuqala Luqman li banihi wa huwa ya'iduhu, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah." janganlah kamu mensekutukan Allah. Inna syirka sesungguhnya mensekutukan Allah la zulmun azim benar-benar kezaliman yang besar. Wa wasainal insana biwalidayh dan kami wasiatkan manusia biwalidayh terhadap kedua orang tuanya. Ingat anakku, ingat wahai manusia, kamu itu dari mana asalnya? hu ummuh Ibumu, bunda mengandungnya. Wahnan dengan lelah kelelahan. Ala wahni, ala wahni wa Atas kelelahan dan ia menyapihnya. Fi amain dalam atau dua, dua, ya, dua masa atau dua tahun. Oleh sebab itu, Anis Kurli, jangan lupa bersyukurlah ya kepada Allah, bersyukur juga kepada manusia. Karena berterima kasih kepada bersyukur kepada Allah tanpa berterima kasih kepada manusia mana mana yang syukur kepada manusia berterima kasih. Ya. Sama saja kita tidak tidak bersyukur kepada Allah. Kita wasilah ada di dunia ini kan bunda, ayah bunda kita. Harus berbuat baik kepada mereka. Ibadahnya bagus tapi kepada orang tua jahat tidak termasuk orang yang benar. Karena selalu wala tusyrik Ya, jangan musyrik kepada Allah, tapi wabil walidaini ihsana dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Selalu ada konotasi hubungan jangan musyrik kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sama seperti halnya akimi sholat pasti setelah dirikan sholat wa'atuz zakat dan tunaikan zakat. Itu ini ya. Di, digugat kita. Ingat bunda mengandung dua bulan kepayahan, menyusui dua tahun Amiskurli agar mereka bersyukurlah kepadaku. Li wali wali daika dan kepada kedua orang tuamu. Jadi syukur kepada Allah bersyukur, bersyukur kepada kedua orang tua berterima kasih. Ilaiyal masir kepadaku al-masir kalian tempat kembali dikembalikan. Ini. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ingat, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Ini ya. Hmm, Selambat-lambatnya waktu menyapih ialah sampai anak berumur dua tahun. Itu. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Ini ya. Hmm. Pak Ari, ini Pak Heru, saya Pak Heru dari Priuk. Kaset tajwidnya, hmm, maaf sih nanti tinggal diperbanyak lagi ya Pak Heru. Nanti SMS aja. InsyaAllah. Nah saya juga CD tutorialnya sudah ada, tak lagi dirapihkannya. Ternyata dibikin di CD itu isinya sedikit. Iya. Supaya, supaya leluasa dibikinnya di DVD ya. Komputer sekarang kan sudah mulai DVD. Tapi nanti kalau yang ingin di CD juga, karena belum di CD room, nah bisa juga ya. InsyaAllah. Nah ini kita digugat ya. Untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Syukur kepada Allah juga syukur berterima kasih kepada kedua orang tua. Wasilah kita ada. Nih. Dan jika keduanya memaksamu, ini sikap kita tuh. Orang tua kalau menyuruh kita memaksa untuk berbuat syirik, tetap dia diperlakukan baik, tetap. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Agama mana yang seindah ini? Jadi kan kadang-kadang ajaran yang lain kalau orang tuanya beda sudah dijauhi bahkan dibunuh ada kan dulu beberapa pengajian itu tapi mudah-mudahan itu hanya isu karena tidak sepaham dengan dia dibilang musyrik uh, eh, berhak dibunuh, hartanya diambil. Enggak, Islam enggak seperti itu. Kalaupun orang tuamu menyuruh salah, menyuruh ke ajaran yang lain, gitu ya. Tolak dengan benar, dengan baik, gitu ya, dengan sopan dan santun. Itu uh, apa Islam tuh Masya Allah ya. Ajaran yang mulia sekali. Bagaimana Ibrahim? Siapa Nabi Ibrahim? Ayah ayahandanya kan Azhar tukang patung. Ya tetap aja dia berbuat baik hanya sebatas hubungan hubungan ayah, ya ayah dan anak, anak dan orang tua. Tapi selepas selepas selebih itu kita kalau orang tuanya menyuruh musyrik nah ini. Wa in jahadaka dan jika keduanya memaksa kamu ala an ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm atas ag, atau supaya kamu mensekutukan mensekutukan denganku musyrik kepada Allah ma laisa laka bihi ilm Ma apa yang laisa tidak adalah laka bagimu. Bihi dengannya ilm, ilmu, pengetahuan. Gitu. Fala tuti'huma maka janganlah kalian mentaati keduanya. Makna mentaati di sini ya kalau dia mengajak ke agama lain kita jangan turut gitu ya. Jangan menuruti mereka. Itu tapi bukan tidak berarti kita berhak menentang mereka dalam artian secara santun. Ya. Kita tidak usah ikut ajaran mereka, tapi tolaknya dengan santun, dengan sopan. Ini budaya Muslim, masya Allah. Bukankah indah ini kan Iya. Wasahib huma. Tetapi ada kewajiban kita. Dan bergaullah ya Pergaulilah keduanya, ayah dan bunda kita. Fit dunia di dunia merupa dengan baik tetap. Seibarat kita melihat Quran, maaf Quran itu karena sudah tua, lusuh. Tetap jangan diinjak-injak, dipelihara tetap, dijaga. Itu ya. Atau dibakar kalau dulu ya, disimpan, disimpan dengan baik. Walaupun Quran itu sudah rus, lusuh, sudah rusak, sudah robek. Jangan diinjak-injak. Orang tua seperti itu. Kalaupun dia menyuruh berbuat musik kita tolak dengan baik. Tapi bergaul dengan mereka. Bergaul secara baik. Ini akhlak Islam, Masya Allah. Hanya nanti kendalanya kalau dia beda keyakinan, beda agama, doa doanya ya ini ya. Kita susah untuk mendoakan mereka. Walaupun Nabi Ibrahim kan ada di di surah Ibrahim ayat 39 ayat 40 itu di sana bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan ayah bundanya dan mendoakan putra putrinya itu ya Walaupun menurut para ulama beberapa kriteria susah untuk bisa diterima karena beda, beda bosnya. Kita berdoa kepada orang tua yang non muslim itu ya. Susah untuk diterima karena ya di dunianya aja dia tidak beriman. Tapi kalau mau berdoa ya kenapa itu ya kalau Allah menghendaki. Nah ini. Itu. Wattabi' sabila dan ikutilah jalan man anaba ilai orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadaku marji'ukum tempat kembali kalian. Fa lalu akan kuberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun dengan atau tentang apa yang kuntum kalian adalah ta'lamun kalian kerjakan. Itu di ayat 15. Dan jika kedua keduanya, kedua ayah bunda kita misalnya, memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Tetapi ada kewajiban kita, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahu ya akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian di ayat 15-nya Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, sebesar atom segede apapun dalam dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberi balasan. Sesungguhnya Allah Maha halus dan Maha teliti." Ini Ya bunaya innaha intakum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti ya'ti biha bihallah. Innallaha sesungguhnya Allah latif, maha halus, khabir, maha mengetahui. Sebesar apapun pasti akan ada balasannya. Dan kebaikan itu selalu dilipat gandakan. Bayangkan aja. Yaitu ya, infak itu seribu jadi tujuh ratus ribu kan pahalanya Allah Akbar. Kebaikan. Tapi kalau kejahatan tidak dilipat gandakan. Kalau kita niat kebaikan, kita sudah dapat pahala. Niat berbuat jahat kemudian diurungkan, kita dapat pahala juga. Nah ini insyaAllah ya. Nah di ayat 17-nya. Ya bunaya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Jadi diputus-putus yang kita Kemarin kan ada teori teori teori hentak, teori dipukul, ada teori diputus. Teori diputus ini sebetulnya untuk belajar terjemah perkata. Ya bunaya wahai anakku, akimis sholat, dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf dan suruhlah dengan yang baik. Wanha anil munkar dan cegahlah dari perbuatan munkar. Wasbir dan bersabarlah. Ya, sobar alama asobak atas apa yang menimpa kamu. Tujuh tahun disuruh sholat. Mukti sholat, diingetin. Itu sepuluh tahun disuruh sholat, nggak mau mulai dipukul kakinya. Tapi dengan kasih sayang. Ya. Jangan dipukul mukanya, dipukul kakinya. Itu untuk uh, apa pri, uh, eh, pendidikan. Ini ya bunaya akimis shalah wa mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakanlah solat. Ini kata Luqman kepada anaknya. Dan suruhlah manusia berbuat yang makruf Dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ini enak terjemah perkata itu ya. Apalagi nanti teori Granada, teori-teori yang lainnya banyak insya Allah jadi. Ini Bu Erni ya tengah membuat iya, ya iya terima kasih jadi belajar terjemah perkata bisa sendiri Insyaallah ya, ya. ini nggak diberi nama dari hmm, kayu manis agak lebih mending ya. ya Alhamdulillah iya kemudian kita lihat lagi surah eh, Al-Ahzab ya surah ketiga-tiga. Nih, kalau di komputer tekan nih. Ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'rufi wanha wanha 'anil munkar. Wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Wahai anakku kata Luqman kepada anaknya. Dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar. Ada peringatan dan bersabarlah, sabar ngajaknya ya. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Itu ya. Wasbir ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Ketetapan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Baik, kita cari lagi. Kemudian surah surah ya, surat jadi surat Indonesia. Surah ke-33 ya, surah ke-33 nih Al-Ahzab. Tentang jilbab juga di sini ada ya di Al-Ahzab ini. Ya, Al-Ahzab dan An-Nur nanti bisa dilihat. Ya, surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat yang diinginkan hmm, diketik dulu. Enak ya sekarang komputer sekarang canggih. Ayat yang diinginkan 33. Eh, surat Allah surahnya ya. 54 itu tentang, tentang jilbab maksudnya. Nih. Tuh. Ya. <clears throat> Surah ke-33. ini saya dua bukanya. Buka Quran terjemahnya. Terjemah perkata. Buka aplikasi di komputernya. Siapa tahu nanti ada ibu dan bapak yang menginginkan, nah mudah ya. Tak kopikan nanti mau suaranya aja, mau dengan tulisannya ada ya. program ah, bagus ya, program-program Quran itu. Tapi kadang-kadang nggak -kadang ada gak ada suaranya. Kalaupun ada suaranya yang bacanya seh. Itu terlalu cepat untuk kita belajar. Enak kok saya itu. membayarnya Erni sudah ketemu belum sih di Korinya? Enak kan? Insya Allah ya. Itu karya Malaysia itu saya lagi jalan-jalan ke toko buku dapat itu silahkan dimiliki ya dan saya memang mempromosikan itu untuk tujuan akhirat benar coba bayangin aja 30 juz ada Qurannya ada tulisannya ada isinya ada suaranya uh kalau sengaja sengaja bikin masya Allah nah ini sudah ada ya halaman 422 yang punya terjemah perkata ini A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqar waqa waqarna fi waqarna fi buyutikun. Gunnah. في بيوتكن ولا تبرج تبرج بقرأ سقرأ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيع wa ya biasanya kan wa atau di sini diatofkan إنما يريد الله ليذهب أنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا menarik sekali ini ya واذكر ما يتلى في بيوتكن في آيات الله في آيات الله والحك والحك حمس wal hikmah. Inna Allah kana la Inna Allah kana latifan khabira. Iya. Wakorna. Dan hendaklah kalian tetap. Ini kalau ingin menyambung baca Quran seperti ini. Baca juga asbabun nuzul. Ada asbabun nuzul ya. Ada yang sudah satu dalam Quran. Ada juga yang misah. Beli aja asbabun nuzul. Saya terakhir dulu beli. Kertasnya agak burem ya. Tiga puluhan. Lumayan. Bukan lumayan Masya Allah ya. Asbabun nuzul. Jadi kita tahu asbabun nuzul sebab kenapa turun kalau hadis asbabun wurud gitu Wakorna dan hendaklah kalian tetap fi buyutikunna dalam rumah kalian. Wala tabarrajna dan janganlah kalian berhias. Wala tabarrajna tabarruja perhiasan al-jahiliyah orang-orang jahiliyah. Al-ula yang pertama yang dahulu. Nanti kita lihat Pak seperti apa pakaian jahiliyah. Nah, ini tema kita kan ini. Waki wa nas salah dan dirikanlah as-salah salah setelah mendirikan sholat pasti wahai atina dan tunaikanlah zakat. Jadi orang sholat tidak zakat enggak ada artinya. Kan sudah saya sampaikan kemarin. Orang Islam yang tidak mau zakat di zaman Sayyidina Abu Bakar diperangi. Kamu mau tak, tak bunuh diperangi apa membayar zakat. Ini saking-saking eh, harusnya. Islam itu agama sosial ya. Untuk siapa zakat? Itu untuk Allah, bukannya untuk dibagikan kepada manusia lagi. Jadi intinya ibadah dalam Islam itu sosial ya, sosial kemasyarakatan. Allah suka kalau kita berbuat baik kepada sesama kita, saling tolong dan menolong itu ya. Seseorang tidak termasuk beriman apabila perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ini kebanjiran Allah Akbar ya. Aduh Pak Rida saya juga pengen bantu tapi itu ayah kumah. Ya minimal doa, minimal ada atensi apa perhatian terhadap mereka gitu ya kan ini ini. Hmm. Jangan sampai mereka kebanjiran, lupa sholat, lupa ini, lupa itu. Insya Allah ya. Orang sekarang, orang sekarang dahulu juga mungkin tetap aja tergantung orangnya. Diberi musibah bukan sadar. Malah ketawa-ketawa <laughs> gitu ya. Tidak kembali. Ah, ya malah ya gitulah. Susah ya disampaikannya gitu kan. Bukannya ya Allah ini teguran dari engkau ya Allah aku harus kembali kepada malah dia. Ah ini kan gejala alam biasa juga banjir. Itu selalu begitu ya. Padahal Allah kalau kalau Allah tidak menghendaki buktinya kalau tidak harus terjadi tidak terjadi. Tapi semua ini bima kasabat aidina nah, karena kesebab ulah tangan manusia. zahal fasad bil bar wal bahri bima kasabat aidina kan itu. Nah, ini. Janganlah berhias seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Wa aqimna shalah dan dirikanlah salat wa atina zakat dan tunaikanlah zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah. Dan taatilah Allah dan Rasulnya. Innama sesungguhnya yuridullah menghendaki bermaksud Allah liyudhiba. Ya, yuridullah. Allah punya maksud, punya keinginan. Liyudhiba. Dia hendak menghilangkan ankum dari kalian. ar kotoran atau dosa. Ahlal bait keluarga. ya Keluarga atau rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa yutahhirakum dan dia akan mensucikan kalian tathiro sesuci-sucinya. zkurna dan ingatlah ma apa yang yutla dibacakan fi buyutikunna di dalam rumah-rumah kalian min ayatillah ini dari ayat-ayat Allah wal hikmah dan hikmah. Tadi hikmah Luqman ya. Ini ayat-ayat Allah kan semuanya. Ya gimana orang kita bisa mengerti kalau tidak mulai belajar terjemahnya. Tidak mulai, tidak mengenal. Kita dibaca doang cuma sekedar baca. Baca dapat pahala, ya. Tapi terjemahnya mulai, ya. Inna Allah sesungguhnya Allah. Karena adalah Allah latif. Latif Latifan khubir. Maha halus. Dan maha mengetahui. Tuh, yang bawahnya. Ini. Kan kadang-kadang sering, wah. Kayaknya laki-laki melulu. Di sini tuh. Di ayat 35. Innal muslimin wal muslimat. Sesungguhnya laki-laki muslim wal muslimat dan perempuan muslimat, muslimah, wal mukminin, wal mukminat, orang mukmin, laki-laki, wal mukminat dan perempuan, mukmin perempuan, mukmin mukminnya, wal qanitin dan laki-laki yang taat, wal qanitat dan perempuan yang taat, wassadiqin dan laki-laki yang benar, wassadiqat dan perempuan yang benar, wassabirin dan laki-laki yang sabar, wassabirat dan perempuan yang sabar, wal khasyiin dan laki-laki yang husu, wal khasyiat dan perempuan yang husu wal mutasaddiqin dan laki-laki yang sedekah wal mutasaddiqat dan perempuan yang sedekah wasaimin dan laki-laki yang berpuasa wasaimat dan perempuan yang berpuasa wal hafizina dan laki-laki yang memelihara furujahunna kehormatan mereka wal hafidat dan perempuan yang memelihara wazakirina dan laki-laki yang mengingat Allah ya, wazakirina Allah dan laki-laki yang mengingat Allah kasiro yang banyak. Wazakirat dan perempuan yang mengingat a'adallah telah menyediakan Allah lahum bagi mereka semua itu maufiroh ampunan wa ajran azima dan pahala yang besar. Jadi jangan iri sama laki-laki. Sama semua. Yang iman, yang beriman, yang bertakwa, yang sabar, yang berinfak, semuanya sama. Di mata Allah laki-laki atau perempuan tidak ada beda. Hanya beda itu tanggung jawab saja. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, gitu kan? Ya memang kenyataannya laki-laki memimpin rumah tangga. Kayak sekarang ini ada banjir, ada hujan, gentengnya geser, masa yang perempuan yang naik, yang angkat. Jadi ada ada spesifikasi bagian tugas masing-masing. Yang ngelahirin ya bunda lah, masa ayahnya ngelahirin gitu nenenin putranya ya itu ya jadi ada ada ada seperti itu tapi dalam hal-hal dia beriman beribadah sabar konitin orang benar orang husu yang menjaga menjaga kemaluannya semua semuanya sama di mata Allah ya tidak ada bedanya ini ini ayat ke-35-nya ya menarik sekali ini dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah ini dan hendalah kamu di ayat 33 aja ya dan hendalah kamu tetap di rumahmu ini 679 ini maksudnya istri-istri Rasul agar tetap di rumah dan keluar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syarak. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, wahai istri-istri Nabi, ini kepada istri-istri Nabi dulu. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Jahiliyah dahulu ialah jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang dimaksud dengan jahiliyah sekarang ialah jahiliyah kemaksiatan yang terjadi setelah datangnya Islam. Ini dan lak ya. Jadi suruh di rumah istri-istri itu ya keluar kalau ada keperluan dan seizin suami. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari diri kalian, dari diri kamu, wahai ahlul bait. Ya, keluarga Nabi ini, ahlul bait ini yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Itu. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh Allah maha lembut dan maha mengetahui. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, sobar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk dalam ibadahnya, dalam sholatnya, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Siapa? Semua tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Dengan Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasadikina wasadiqat orang-orang yang benar laki-laki atau perempuan wasabirin wasabirat Sawabirin laki-laki yang sabar. Sawabirat perempuan yang sabar. Perempuan banyak ya. Wal khasi'in dan laki-laki yang khusyuk. Wal khasi'at dan perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqin. Wal mutasaddiqat. Dan laki-laki yang sedekah atau perempuan yang sedekah. Wasaimin dan laki-laki yang berpuasa. Wasaimat dan perempuan yang berpuasa. Wal hafidin dan laki-laki yang memelihara. Furujahum kehormatan mereka wal hafizat dan perempuan yang memelihara parji mereka. zakirin Allah dan laki-laki yang ingat Allah, mengingat Allah. Kesiro yang banyak. zakirat dan perempuan yang mengingat Allah. Bagi semua itu tidak ada bedanya. Allah sudah menyediakan. Allah telah menyediakan Allah lahum bagi mereka laki-laki atau perempuan sama saja dalam segi pahala. Lahum bagi mereka maghfirah ampunan, ajaran dan pahala azimah yang besar. Gitu ya. Ini jadi jangan kadang-kadang kan suka begitu. Wah, laki-laki aja semua sama, hanya beri tanggung jawab aja gitu. Ibu dan Bapak ada saran ada kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 0812 828 7881. 0812 828 7881. Besok kita teruskan ya. Eh, ini Indek ini tiap hari Rabu dan Kamis. Alhamdulillah. Saya harapkan Ibu dan Bapak tidak beranjak dari tempat masing-masing, apalagi ini hujan rintik-rintik seperti ini. Buka kembali indeksnya, banyak kok materi-materi. Kita akan jadi pintar. Kalau kita baca Quran tanpa indeks, kita nggak tahu tema pembahasan. Karena Quran itu satu tema tidak pada satu tempat, tidak pada satu surat. Surat ini, surat ini, surat ini. Dengan adanya indeks ini akan lebih memudahkan kita belajar memahami. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Insya Allah uh, besok kita ada talim di Depok ya. Hari ini saya ada talim pada sholat zuhur di uh, eh, PT Timah ya. Tadi malam di Jalan Timah ya. Pak Suwondo selamat jalan nih mau ke Thailand ya. Taiwan ya. Selamat berjuang. Terima kasih untuk semuanya. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.